على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan dirahmati Allah. <clears throat> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari yang berbahagia ini kita telah sama-sama menunaikan kewajiban kita salat maghrib dan insya Allah akan dilaksanakan nanti salat isya sebagaimana kebiasaan pada tiap malam ahad akan ada majelis taklim yang dalam hal ini saya mendapat uh, eh, malam ahad ini untuk menyampaikan uh, kajian Islam. Ah, insya Allah kita masih akan melanjutkan kajian kita masih sebentar pembatal-pembatal keislaman kita sudah sampaikan di beberapa pertemuan yaitu syirik, ukur, nifak. Nifak sudah kita sampaikan nifak akbar nifak akbar serta dalil-dalilnya Ya kan? kita akan melanjutkan pembahasan tentang nifak. Nifak akbar sudah kita anggap selesai. Sudah kita sampaikan. Sekarang pembahasan kita akan kita lanjutkan tentang nifak asgar. Atau disebut juga nifak kecil. Nifak akbar, nifak yang besar. Nifak, nifak akbar ini Nisab akbar disebutkan nisab iktikodi, nisab asgar, nisab kecil, nisab amali. Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik. Tetapi dia masih tetap dalam keimanannya. Ya, orang-orang yang melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Tetapi dia masih tetap dalam keimanannya. Ya, nifak asgar, nifak kecil, atau nifak amali. Ya. <clears throat> Maka dari beberapa penjelasan tentang nifak asgar ini akan saya sampaikan perbuatan-perbuatan ya orang-orang munafik perbuatan-perbuatan orang-orang munafik yang kalau umat Islam melakukannya maka dia akan terkena dengan nifak asgornya atau nifak aman. Ya, yang di, yang digolongkan nifak asgor ini yang pertama, insya Allah ini sudah paham, sudah umum mengetahui. Jadi yang pertama perbuatan atau amalan-amalan orang-orang munafik itu Ya. Yang pertama yaitu kalau dia berbicara berdusta. Ya. Kalau dia berbicara berdusta. Kalau dia berjanji tidak ditepati. Kalau dia diberi amanat khianat. Apa hadisnya ini? Betul ini? Ayatul munafiqin yang terasa Iza hadasa kadaba wa iza wa'ada akhlaqa wa iza tumina khawana. Itulah kebiasaan perbuatan orang-orang munafik. Yang kalau umat Islam melakukan berarti dia jatuh kepada nifak, ya asgar. Kalau dia berbicara, dia dusta, bohong. Nah hari ini mohon maaf banyak orang bicara. Saking banyaknya hobi bicara, akhirnya habis bahan bohong. Habis bahannya bohong. Bahkan tidak sedikit umat Islam ini duduk berkumpul hanya untuk bicara bohong. Bicara bohong dengan tujuan orang lain supaya bisa tertawa. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW Innal ladzina yakdzibuna yusibal qaul fawailul lahum fawailul lahum fawailul lahum. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bohong dengan harapan orang lain itu bisa tertawa, maka kata Rasulullah, celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, ini biasanya bermula dari yang begini ini orang yang punya hobi kasir kalam. Banyak ngomong. Ngomong, asal ketemu ngomong nggak habis-habis. Ya. Ini jenis tipe manusia yang baterainya tahan lama. Ngomong terus kuat, tahannya nggak habis-habis. Nah kalau sudah habis bahan, nah, dia mulai berpikir dia, ah udah tua lagi, tentu iya. untuk cowok. Mulai dia bicara bohong, supaya orang tertawa. Kalau sudah orang tertawa, dia senang. Bahkan ada satu hadis, aku menjamin kepada seseorang yang mampu meninggalkan ucapan bohong, ya, eh, ucapan eh, apa, ucapan main-main, ucapan bohong dengan satu rumah di surga. Gitu. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Tapi tidak sedikit pada hari ini orang ini bicara bohong untuk berdusta. Maka benar kata Umar bin Khattab, siapa yang banyak ngomong mesti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya mesti banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya? Fannaru aula Neraka itu lebih pantas. Ya, jadi hati-hati. Kalau bicara bohong, ya. Kemudian kalau dia janji dusta. Oh iya iya, insyaallah, insyaallah, warat Allah. Ketemu lagi, mulai eh jadi insyaallah warat. Insyallahnya berkali-kali, tapi nggak pernah ditepati gitu. Janjinya kuat. Ya. Dia berani menjanjikan kepada orang. Ya. Seolah-olah ketemu itu janjinya bisa ditunaikan. Ketika ketemu, oh, kembali ke insya Allah. Kalau diberi amanat, khianat. Nah hari ini mohon maaf musim, musim ini. Musim bohong, musim ingkar janji, musim khianat. Nah, ini hati-hati. Saya ingatkan ini. Ya, saya bukan menghasut tapi mengingatkan. Tapi memang kalau sudah kena 50 ribu miring dia kan. berpikir lagi dia. Ah, coba urusan naik. Penting rakyat 50 ribu. Janjinya muluk-muluk, caranya bohong. Kalau nanti saya begini, saya akan begini, akan begini, akan begini. Sudah jadi begitu, kata orang Jawa, pusngeong. Tidak ada buktinya. Ya, janjinya muluk-muluk. Lihat saja itu. Ya, yang hari ini banyak pakai dasi, naik mobil mercy, duduk di kursi. Ya, no? Itu dulunya janji-janji. Sekarang yang diucapkan itu hampir nggak ada kenyataan. Bohong, bohong Jangan tanya lagi masalah amanat. Khianat diberi amanah siang, ya uang rakyat ditilep bahkan hari ini penegak hukum yang lambang hukum itu timbangan iya lembaga tertinggi penegak hukum mestinya koruptor itu kan kalau sebenarnya dipotong jarinya eh tahu-tahu dia sendiri ya, dipotong jarinya ya Apalagi yang sudah bisa kita harapkan di negeri ini. Orang yang katanya harusnya menegakkan hukum sudah seperti itu. Hukum apalagi? Inilah bukti ini. Ini imbas daripada hukuman jahiliyah. Hukum jahiliyah. Apa hukuman jahiliyah tiyalhum? Ya, wa aksan hukuman di liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang kalian kehendaki kata Allah? Apa hukum jahiliyah? Hukum yang dirancang dengan akal pikir manusia yang tidak dijamin kebenarannya. Apakah hukum jahiliyah itu yang kamu kehendaki? Waman ahsan hukman liqawmi yukin. Hukum siapa lagi sih yang lebih baik selain hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Hukum yang ada ini hukum jahiliyah. Ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir memberikan contoh hukum Ilyasik itu. Hukum Ilyasik, hukum Nasrani, Kristen dicampur Yahudi, dicampur Islam, ya. Dicampur-campur, dijadikan aturan untuk mengatur manusia. Itu hukum kafir. Ya, hukum kafir. Kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga termasuk salah satu muridnya daripada Imam Ibnu Taimiyah. Murid Imam Ibnu Taimiyah yang menonjol yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Imam Ibnu Bahkan mayat apa, mereka dikuburkan berdekatan. Ya. Orang yang melakukan hukum penegakan hukum jahiliyah itu wajib diperangi. Silakan buka tafsir. Wajib dia diperangi sampai dia mau kembali kepada hukum Allah. Ini nggak main-main, bukan kata saya. Ya, yang menyangka saya ngarang-ngarang pergi ke tempat melati Cari tafsir, beli tafsir, buka surat Al-Maidah 51 nanti ketemu. Kalau nggak terima robek tafsir itu. Wah, ini Allah ini keterlaluan ya. Kalau berani. Ya. Nah, itu. Nah, akibat tidak ditegakkannya hukum, orang yang mestinya menegakkan hukum sekarang menjadi pelanggar hukum nomor satu. Memalukan. Lambangnya timbangan. Ya. Maka satu hal yang ironi kalau di Cina, kalau di Cina orang korupsi, orang korupsi dipotong lehernya, disiapkan peti mati. Itu kalau di Cina, orang korupsi dipotong lehernya. Ya, kalau di Saudi orang korupsi dipotong tangannya. Kalau di Indonesia orang korupsi dipotong remisinya. remisinya tahanannya dipotong. Nah itu. Negara kafir Cina itu dihukum mati. Di Saudi dipotong tangan. Di negeri kita dikasih maaf. Hukumannya dikasih ringan. Nah kembali kepada Ya, kembali pada materi yaitu. Ah, ini munafik asgar itu itu ya melakukan amalan-amalan orang munafik. Kalau dia bicara pun, Kalau janji nggak ditepati, ya. Kemudian kalau diberi amanat dia khianat. Ya maaf maaf, negeri ini sudah banyak dipenuhi oleh orang-orang yang khianat. Dia tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada manusia. Ya. Dia lupa bahwa semua amanah itu nanti akan ada tanggung jawabnya. Ketika Islam itu tegak, ketika di zaman Nabi saja, Abu Zar ini, Abu Zar, Abu Zar ini pernah datang kepada Rasulullah meminta jabatan. Bukan karena ingin jadi pejabat, bukan. Abu Zar ini ingin berkhidmat untuk Islam. Dia kepingin berkhidmat untuk Islam, tapi Rasulullah tahu tipikal Abu Zar seperti apa. Ya kata Rasulullah, jangan ya, Inna dhaif ya, kamu itu lemah wahai Abu Ya, fa hizyun wa nadama. Ya, amanah itu nanti akan menjadi penyesalan dan kesengsaraan Ya, bagi pemegang amanah itu. Ya. Illa man akhdaha bihaqqiha wa adalah. Ya, kecuali orang yang memegang amanah itu dengan hak dan berbuat adil dengan amanah itu. Dilarang Ya, gelap. Nah hari ini dikeroyok rame-rame. Jabatan itu dikeroyok. Jual sahe, jual capi, jual tanah, jual rumah. Dilelang semua. Hanya untuk mengejar jabatan. Sudah jadi pejabat, janjinya hilang. Amanahnya dihianati. Lihat saja yang terjadi. Nah itu menurut pembahasan ini, itu ciri munafik. Kalau dia ngomong bohong, kalau dia janji tidak ditepati, kalau dia diberi amanat, dia siap. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, amalan atau ciri-ciri perbuatan orang munafik itu dijelaskan. Nah, ini menyangkut masalah sholat. Sholat. Nah, ini kita bisa mengukur, mengukur diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terkena penyakit ini. Sebab salah satu cara Allah membongkar kedok orang munafik melalui sholat. Ya. Orang munafik itu ya paling berat dia melaksanakan sholat maghrib dengan sholat eh, sholat isya dengan sholat subuh sholat isya dengan sholat subuh Afdalus sholatu 'alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-beratnya sholat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh berpajar. Ya. Lau ya'lamuna ma bainahuma la'atauhuma walau hadwa. Andai kata manusia tahu, kata Rasulullah, betapa besarnya pahala yang Allah siapkan untuk menghadiri berjamaah Isya dan subuh. Andai kata manusia tahu betapa besar pahalanya, pasti manusia itu akan datang menghadiri jamaah Isya dan subuh walaupun dengan merangkak. Kalau manusia tahu, ya, Betapa istimewanya pahala yang Allah siapkan untuk menghadiri berjamaah. Isya dan subuh. Dia akan datangi masjid itu walaupun dengan merangkak. Bahkan di hadis yang lain dalam kitab Riyadus Salihin itu dijelaskan. Orang yang ketika cuaca dingin. Dia memperbagus wuduknya. Menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia pergi melangkahkan kakinya ke masjid di hari yang dingin. Kemudian dia mendatangi berjamaah di masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kata Rasulullah, berikan gambar kabar gembira kepada orang yang demikian ini. Apa kabar gembira? Ya. Binuril wajhi tamat yang tamam yaumal kiamat. Dia akan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Diberi cahaya di mana hari di kiamat itu hari ke-8. Orang yang memperbagus wuduknya di cuaca yang dingin, kemudian yang melangkahkan kakinya ke masjid, beri kabar gembira. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti ya, di hari akhir. Nah, ini berat. Bagi orang munafik berat. Ya kan? Uh, uh. Ya gimana enggak berat? Kerjanya malam omong kosong Ustaz. bohong ya, malam hanya untuk bohong, untuk ngobrol yang enggak-enggak. Subuhnya keduluan ayam. Dia bangun sudah ada matahari. Dan anehnya tidak merasa berdosa gitu. Ya, anehnya. Ini hati-hati. Ini siapapun. Kita pun bisa kena ini Alhamdulillah kalau kita nggak hati-hati. Ya, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Karena sudah biasa. Subuhnya sudah ada matahari. Malamnya umurnya habis hanya untuk maaf-maaf untuk ngobrol lalu bicara-bicara yang enggak-enggak. Subuhnya korban. Dan ini sudah menjadi rutinitas. Ya, maka hati-hati. Seberat-beratnya sholat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat fajar Maka ini dimasukkan dalam pembahasan nifak asgar. Ya orang yang melakukan ini dia terkena dengan nifak asgar. Dia memiliki ciri orang-orang munafik. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri yang lain dijelaskan bahwa orang munafik itu wala Allah illa qalil. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Apa maknanya? Allah itu tidak hadir di dalam hatinya. Allah tidak ada di sini. Allah hanya ada di lisannya. Allah tidak hadir di dalam hatinya. Allah hanya hanya menjadi bahan sebutan. Ya. Nah ini hati-hati. Nah kadang-kadang banyak orang seperti itu. Ya banyak gitu ya. Sedikit sekali mengingat Allah. Ya. Gak sholat, gak puasa kadang-kadang ya. Ingat Allah itu kadang-kadang Allah itu hanya jadi sesuatu yang diingat sesaat. Kemudian sudah selesai gitu. Kadang Allah itu lagi duduk-duduk ngomong-ngomong anu astagfirullah. Itu aja. Astagfirullah. Sudah itu selesai sudah. Jadi hanya di mulutnya. Ada lagi yang fase istighfarnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Fase, Tapi banyak bohongnya gitu. Iya. Ada lagi yang membagus-baguskan Ya kalau ketemu orang-orang yang anu dia pakai kulit orang beriman. Membagus-baguskan. Ada nggak apa-apa saya ceritakan itu. Ada seorang interogator, Dia menginterogasi aktivis Islam. Dia pakai bulu Islam. Pakai bulu Islam. Harapannya supaya dia percaya orang Islam ini, aktivis ini percaya. Kalau dia juga Islam, baik Islam Gimana cara Ya, sambil dia bertanya sekali-sekali la ilaha illallah. La ilaha <laughs> Ini benar ini. Ya, ya begitu. Padahal itu hanya di mulutnya saja, itu hatinya nggak ada itu. Tujuannya supaya orang itu percaya. Nah hari ini banyak orang itu Allah itu hanya di lisannya saja. Jadi sebutan astagfirullah. La ilaha illallah. Gitu ya. Malah yang repot ini hari ini bukan la ilaha Muhammad. Kalau ada barang jatuh, Muhammad. Mestinya kalau ada barang jatuh itu apa? Umpama ada kena musibah. Hah? Innalillah. Tapi hari ini enggak gitu. Muhammad. Ya, pernah saya dulu berapa tahun yang lalu di Merah itu cerita itu binaan-binaan di Merah itu. Berapa tahun yang lalu Ditegur sama teman-teman di eh, Cara dilope ini, eh, ini Muhammad. Innalillah. Eh, diturun gak hingga. Barang di kitab. Barang di kitab mau gak? Ketemu lagi ditanya. Dia itu kita melihat, eh, barang di bawah kan? Coba nih. Iya benar. Muhammad. Katanya ada dalilnya. Katanya Nabi juga mengajarkan begitu. Sekarang kalau Nabi sendiri yang ketandung apa yang diucapkan? Kalau orang lain nyebut Muhammad. Nah, kalau Nabi sendiri yang umpama kena musibah kan disebut. Eh nahu gitu. eh, itu, Saya nggak mungkin. Nah itu. Nah, dan coba lihat itu. Ya. Ingat Allah itu hanya dalam sebutan-sebutan. Wala yazkurunallaha illa qalil. Allah tidak hadir dalam hatinya. Allah tidak hadir di dalam hatinya. Nah, ini salah satu Kebiasaan ciri orang-orang munafik. Ingat Allah itu sedikit sekali dia mengingat Allah. Ya. Kemudian sel selanjutnya ciri-ciri orang munafik selanjutnya itu yaitu suka memperolok-olok orang beriman. Ada bahwa nah, coba buka surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32. 29 sampai 32. Ya. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا فاكهين إلى أهلهم انقلبوا فاكهين إلى أهلهم أهلهم انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون Sudah, cukup. Jahat ini. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menyesalahkan orang-orang yang beriman. Astagfirullahaladzim. Ini kebiasaan kebiasaan orang-orang munafik. Di ayat yang lain surat At-Taubah ayat 65 ya, tentang mengolok-olok. At-Taubah 65. Nah, ini ayat juga ini ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun orang-orang yang banyak dosanya itu para pendosa yang munafik-munafik kafir-kafir itu kalau melihat orang-orang beriman ya lewat di depan mereka itu mereka menertawakan. innalladzina ajramu kanu minal amanu yadhakun kalau dia melihat orang beriman ya dia tertawa orang beriman lewat di depannya ditertawakan wa idza marru bihim Ya. lalu lihat orang beriman lewat di depannya ditertawakan. Ya. Kemudian mereka satu dengan yang lain saling main mata. Gimana maksudnya itu? Hah? Apa sungguh? Lihat orang beriman ditertawakan. Ya, apa guys? Kurjeng kurjeng Ya, lapar, lapar kajian, kecuali kan lebih kelahi kan pengajian. Ya, pengajian, oh enggak, eh, pengajian awal gori gori naik, naik, naik, naik pengajian. Ditertawakan. Ya, umpama lewat, umpama Ustaz Ikram lewat dari jauh, orang lambang, main mata. Jalan Ustaz Tirmizi itu jalan. Tertawakan. Nah ini banyak yang begitu lihat orang di bisnis lapar lagi yang pakai cadar ya, pura-pura begitu. Apa ninja kalau Ditertawakan, dihina. Saling main mata dengan Iya. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila alihim qalatu fakihin. Kalau ketemu sama-sama mereka, sama-sama kaumnya yang sama-sama bejat, senang mereka. Ditertawakan. Ya. Terus wa idza ra'awhum Inna haula'i la dhalun. Kalau melihat orang-orang beriman, apa kata mereka? Dolun. Apa dolun? Sesat. Kasihan Pak Sulaiman. Sesat Alir Aliran awal. Ya, sesat. sesat. Begitu. Lihat orang jenggot, lihat orang ke masjid. Sesat. Bahasa mereka begitu ya. Padahal sambil Pak Goncang ya, miskin gitu. Biasanya kalau orang-orang Arab bilang miskin, rijal, kasihan. Gak tahu hal dunia, tahunya cuma pengajian. Gitu. Ya anggapnya orang pengajian ini gak tahu hal dunia. Kasihan orang-orang. Tahunya cuma pengajian aja. Dia gak tahu isinya dunia. Terbalik tuan nih kita lebih tahu dari ente. Boleh diuji, boleh dites. Isinya dunia ini insya Allah kita lebih tahu dari kalian. Ayo kita adu. Iya. Boleh. Tapi mereka menganggap sesat. Alim awal itu sesat. Ya. Nah untuk itu selama agama kalau petiri umur sedang yang ipijah. Pontos apa tahun-tahun ini dari awalnya, kadang-kadang ada yang tidak tahan ditanya, aliran aus. Ya. Kalau ditanya lain kali, aliran DLN.